bicara tentang cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi pada dakwah memang tugasnya Rasulullah dalam surat 35 24 Allah berfirman wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhir tidak kami putus engkau Muhammad kecuali sebagai pemberi kabar gembira dan memberi peringatan untuk seluruh manusia dan tidak ada satu umat pun kecuali kami kirimkan kepada mereka seorang pemberi peringatan jadi tugasnya Rasulullah untuk menyampaikan dakwah dan yang rahmati Allah tugas mulia tidak ada profesi yang paling mulia di muka bumi ini adalah kecuali Rasul dan Nabi mengajak manusia kepada jalan Allah jadi da'i itu adalah profesi yang luar biasa hatta Anda sudah bosan ngajak orang bukan urusan Anda, bukan juga urusan Rasul tentang hidayah. Ikhtiar yang dinilai sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yasin, Anda kan sering baca itu ya, surat Yasin. Sawa'un alaihim andartahum amlam Amlam tundirhum layu sedikit Itu jawab banget yang Berapa Allah kasih? Sawa'un alaihi a'anzartahum Terus ini Oh apa Berarti lapar nih barusan Hah? Sama aja Muhammad Engkau memberikan peringatan buat orang-orang kafir itu Atau engkau tidak memberi peringatan Mereka tidak bakal beriman Allah tahu the result Hasilnya Allah tahu Mereka tidak bakal beriman karena Allah itu matinya Tapi tugasmu Muhammad kamu nggak bicara tentang hasil, engkau bicara ikhtiar. Ngajak manusia senantiasa. Apakah mereka mau beriman atau mereka mau kafir, itu urusan Allah. Tapi urusan dakwah itu urusanmu. Sama seperti waktu lima ketika Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim naik ke Jabal Kubais. Perintahkan manusia untuk melakukan haji. Wa'azin bin nasib bil haji ya'tuka rijalan وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج sampaikan ke manusia pria agar mereka menunaikan ibadah haji pasti niscaya mereka akan datang kepadamu baik berjalan kaki atau menunggangi unta-unta yang kurus nanya Ibrahim nanya broadcastnya pakai apa ya Allah saya atau pakai apa nih Hah? zaman itu jadi suruh naik di Jabal Kubais bukan urusan engkau wahai Ibrahim menyampaikan Allah perintahkan kepada Ibrahim alaikan nida wa alainal balad engkau hanya diperintahkan untuk ngajak seluruh manusia urusan menyampaikan urusan kami maka Ibrahim mengerti Ibrahim naik Ibrahim teriak ya Yohanes inna Allah faradha alaikumul hajja fahujuh Wahai manusia, Allah perintahkan kalian untuk haji, maka hajilah, hajilah. Begitu dia panggil-panggil. Maka karena ikhtiarnya Nabi Ibrahim, Allah sampaikan dakwah itu sampai bahkan ke surga manusia. Hingga para orang yang belum diciptakan sama Allah masih dalam kondisi ruh, mereka yang menjawab panggilan Ibrahim, baik Allahumma baik, maka mereka berhaji. Yang tidak, maka tidak tapi mudah-mudahan antum semuanya udah pada nyaut di Hah? pada nyaut belum waktu itu ada sekarang nyaut jadi sama-sama Lebih Allahumma lebih. yang kencang insya Allah berangkat lebih cepat Lebih Allahumma lebih. Lebih Allahumma kalau syari kalau kalau labbaik إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك لا شريك لك لا شريك لك Teriman sama seperti Anda menjawab talbiyah panggilan Allah ini sama seperti Allah panggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dan Anda menjawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa yang mendengarkan azan dan mengatakan apa yang persis seperti yang diucapkan oleh muazzin kecuali pada dua hayalatain yaitu hayalah soleh kepala kita jawab la haula wa la quwata illa billah habis itu ibu salim rahmati Allah azan kemudian selesai kita baca doa Allahumma rabbah hazi da'wati tama wa salatul qa'im sampai selesai maka kata Rasulullah illa halat alaihi syafa'ati siapa orang yang menjawab panggilan azan kemudian mendoakanku maka pasti syafaatku halal untuknya jadi wa talimah Allah subhanahu wa ta'ala jawab panggilan Allah itu jawab dan ini juga tugasnya para rasul termasuk Rasulullah SAW tidak kami utus engkau Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam tidak kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi kafatan lina seluruh manusia bukan cuma muslim seluruh manusia wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhiran kami tidak perintahkan engkau Muhammad kecuali untuk memberi kabar gembira dan memberikan peringatan kepada orang banyak jadi hotel lima kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini tugas tugas yang mulia dan setelah Nabi sudah selesai di kehidupan Rasulullah apakah tugas dakwah ini selesai? enggak jadi tugas akan terus berjalan kita semua umat Rasulullah Untuk khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kalian adalah umat yang terbaik yang pernah Allah ikhraj Allah produksi yang pernah Allah keluarkan produksi, produksi Allah yang paling canggih adalah umat Muhammad kenapa tak muru nabi ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kalian ngajak orang lain untuk melakukan kemakrupan kalian melarang orang lain untuk kemungkaran dan kalian semua beriman kepada Allah maka tugasnya Rasul diterusin sama kita umat maka tidak ada profesi yang paling mulia kecuali adalah orang-orang yang ngajak ngajak di jalan Allah bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking hebatnya orang yang ngajak manusia lain untuk dapat hidayah Allah, maka dia akan dapat kendaraan paling mewah. Kendaraan paling mewah itu apa sekarang? Hmm? Hijab jelek banget sandaran itu. Hah? Apa? alpat Ya terus apa lagi gara-gara Mercy, Mercy kelas apa nih? Ini pada cetek banget nih cita-citanya Antum mau sebut ganti boleh, Bugatti boleh, boleh yang paling top. Antum sebut Rolls Royce. Apa aja antum sebut yang paling canggih-canggih? Rasulullah SAW janjiin kalau anda bisa menjadi perantara jaya Allah turun gara-gara usaha anda, maka anda akan dapat kendaraan paling mewah. Tahu kata Rasulullah? Rasul ngomong ini, li an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humur ni'af di dalam Rasul kendaraan yang paling top itu adalah onta merah, Oh ya, kamera itu bisa dibawa kendaraan, bisa juga buat ternak. Dia datangnya paling bagus, pokoknya dia ceritanya top lah kendaraan paling top. Maka kalau ngikut sunnah Rasulullah, antum jangan pakai kendaraan yang roda dua, itu nggak bukan sunnah Rasul. Iya betul, nggak ada tuh. Onta kaki nggak ada itu mau memburu onta ada tuh. Jadi Rasulullah ngajarin palingnya kan naik onta, naik kuda, dan nggak tahu ontanya Rasul paling top. Tahu nggak siapa namanya? Koswa. Enggak, nggak ada yang pernah ngalahin, cuma sekali doang. Balapan onta cuma sekali kalah. Jadi selain biasa menang. Maka kalau antum pengen ikut sunnah Rasulullah, beli mobil yang paling bagus sudah. Betul. Jadi untuk kendaraan paling yang paling paling bagus. Saya itu kemana-mana naik Mercedes yang jendelanya banyak. Jadi kau terima rahmati Allah Subhanahu Wa Taala balik kata Rasulullah SAW buat orang yang ngejar orang lain untuk dapat hidayah Rasul mengatakan li di Allah bika rojulan wahidan kalau Allah turunin hidayahnya hanya gara-gara usahamu kepada satu orang tadinya orang belum dapat hidayah dapat hidayah karena usahamu dakwahin agama ini Hayrun laka lebih baik untukmu Rasul ngomong kepada Ali kepada menantunya kepada sepupunya Hayrun laka min humurin ni'am itu jauh lebih baik darimu daripada seluruh kendaraan mewah yang ada di muka bumi Rasul ngomongnya lebih bagus daripada onta merah tapi kalau sekarang lebih bagus buat kalian semua daripada seluruh kendaraan mewah nanti ingat kira-kira dan nanti belum kalau udah ngerti cukup kali jadi dakwah di hotel lima mati Allah terus jalan jalan dan kita ini para pewaris Nabi orang-orang pilihan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwahi mau diterima oke okay, diterima juga nggak ada masalah terus dakwahi orang-orang para umum senang ditimpukin juga senang cerita ke Pak Anda sudah tahu atau ceritanya bagaimana Rasulullah akhirnya berdua-duaan pergi ke Taif kepada kaum yang belum dikenal apa yang terjadi Rasul timbuki Rasul disiksa maka geram mereka penunggu gunung maka mereka menunggu gunung bila kalau engkau izinkan Muhammad aku akan timpakan mereka itu dengan gunung tahu nggak Rasulullah SAW mengatakan Jangan, jangan. Boleh jadi nanti ada anak keturunannya yang mau beriman pada Allah. Kalau di nasib sekarang, anak keturunannya enggak, enggak beriman sama sekali. Maka masih ada harapan. Dakwah itu masih terus ada harapan. Dan bukannya ngomel, bukannya marah Rasul, doa dengan doa yang masih terkenal sampai sekarang. Allah mahdi kaum fa'innahum innahum Ya Allah, beri hidayah pada kaumku. Masalahnya cuma satu ya Allah, mereka belum sadar, mereka belum paham. Kalau mereka sudah paham pasti Allah mereka bilang. Jadi wa terima Allah Subhanahu wa taala terus kita Mau disambut, mau dicaci, mau uh, apapun nggak ada masalah. Jadi ini profesi yang luar biasa. Semua orang bakal ini. Kalau banyak orang yang bangga menjual produk-produk dunia, maka kita semuanya umat Muhammad harus bangga menjual produk akhirat kalau mereka sampai menghabiskan miliaran rupiah ratusan miliar bahkan triliunan untuk cuma sekedar produk dunia ayo yuk, yuk kita kita menjual diri kita menjual harta kita di jalan Allah Allah panggil wajah, ibu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum jihad jihad di jalan Allah untuk meraih keridhaan Allah dengan harta dan dengan jiwa kalian jadi Kelima terima berarti Allah Subhanahu wa taala saking dahsyatnya Rasulullah mikirin kita maka Rasulullah pernah baca Quran. Ah, dalam perenungannya Rasul nangis nih. Rasul baca sirahnya para Rasul yang lain senior-seniornya beliau. Dia baca surat 14 ayat 36 Kisahnya Ibrahim alaihissalam Kesel sama umat capek yang dakwah dia Enggak didengar-dengar banyak yang bermaksiat enggak percaya maka Ibrahim terlontar doa Allah catat dalam surat 14 ayat 36 antum baca Rabbi innahunna adlalna kasiran minan nas Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim Ya Rabb Ibrahim ngeluh sama Allah Innahunna adlalna katsiran minan nas berhala-berhala itu ya Allah sudah membuat hamba-hambamu manusia ini banyak sesat. Saya udah capek ya Allah dakwah. Sekarang begini aja ya Allah. Faman tabi'ani fa minni. Kalau ada yang mau ikut aku itu umat ya Allah. Waman aslani fa innaka ghafurur rahim. Namun orang yang bermaksiat kepadaku, yang mencaciku, yang menyalahin aku, udah terserah kau ya Allah. Engkau mahu pengampun, engkau mahu penyayang. Seolah Ibrahim mengatakan Yang taat sama aku umatku Yang enggak tergantung Engkau mau azab, azab ya Allah Engkau mau ampuni, ampuni Engkau mau sayangi, sayangi Silakan Jadi Ibrahim sempat capek Dakwah capek Nuh Lebih dahsyat lagi Nuh Antum baca surat Nuh Surat 71 ya, Nuh Mata lima Nabi Allah Subhanahu wa taala Nuh saking keselnya yang belum lahir kagak boleh sama Nuh. Wa qala Nuh rabbi la tadar ala al-ardi min al-kafirin dayyara. Ya Allah, jangan biarkan satu orang kafir pun hidup di muka bumi. Innaka intadarhum Innaka intadarhum walayyidu yaridu illa fajiran kafara sebab kalau engkau biarin orang-orang kafir hidup ya Allah engkau kalau lahir jadi kafir lagi gitu jadi saking capeknya Nuh 800 tahun lebih dakwah di jalan Allah Pernah ngomong begitu sama Allah Udah ya Allah yang kafir sekarang mati aja Coba kalau kagak mati ntar lahir kafir lagi begitu capek saya Pindah lagi Rasul ngerenung Dalam surat 5 ayat 118 Ini ucapannya Isa bin Maryam Rasul terakhir sebelum Rasulullah Isa bin Maryam dahsyat saking capek ngadepin Yahudi ngomongnya begini nggak pakai bahasa basi seperti dua nabi tadi ngomongnya langsung begini Isa bin Maryam intu azibhum fa innahum ibadu wa intafir lahum fa innaka antal azizul hakim ya Allah kalau engkau mau azab azab aja itu kan hambamu coba ini jadi Salim waliyah mempersilakan Allah umat azab aja Allah nakal benar ni itu. Wa inta taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau ampuni mereka, engkau adalah zat yang maha perkasa, engkau adalah zat yang maha bijak. Rupanya para Rasulullah yang besar itu sempat capek. Dan nanti rahmati ya Allah Subhanahu wa taala Ibrahim Isa termasuk ulul azmi. Rupanya enggak, enggak tahan tuh. Para nabi yang katanya kuat bertahan, enggak. Pernah ngomong begitu. Antum tahu wa ta'ala Allah? kalau rupanya ngebayangin umatnya dipersilakan untuk disiksa. Rasulullah netes air mata, badannya gemeter, dia nunduk terus. Anda tahu wa ya, ta'ala Ahmad Allah Hadis ini dicantumkan dalam hadis Muktasar Sahih Muslim Karya Imam nawawi antum tayyibatul ya Allah maka saat itu Allah kirim Jibril Allah kirim Jibril untuk turun kepada Muhammad Wahai Jibril tanyakan pada Muhammad Mayukihi apa yang membuat dia nangis Bukan Allah nggak tahu perantara apa, perkara apa Rasul nangis enggak. Ini Rasul ngirim Jibril untuk nanya supaya kita umatnya tahu kenapa Rasul nangis nih. Maka diperintahkan Jibril turun maka kemudian Jibril mengucapkan salam berkali-kali Jibril mengatakan Mayub kika ya Muhammad Mayub kika apa yang membuat kau nangis Rasulullah SAW enggak mengangkat wajah biasa Rasul senang berdatangan Jibril Rasul dalam tangisannya badannya goncang dia hanya ngomong gini dong, satu kalimat umati umati umatku umatku kalimat kepada ya Allah Subhanahu Wa Taala Jibril langsung lapor sama Allah Sungguh Muhammad kekasihmu nangis saja gara-gara mikirin umat Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kasih jaminan Ganti luar biasa mahal Inna sanudika fi ummatika suka Pesan itu dibawa sama Jibril wa Taliman Berikut satu ayat menjadi asbab nuzul Satu ayat jaminan Allah dalam surat dua Baru diseret Jibril Jibril menyampaikan, "Ya Muhammad, busra Muhammad, bahagia gira Muhammad." Allah bilang, "Inna sanudika fi ummatika." Kami akan membuat engkau senang Muhammad dalam urusan umatmu. Walana suka dan kami tidak akan ingin pernah melihat engkau sedih lagi Muhammad. Dan turun firman Allah berbunyi, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Allah akan berikan apa saja padamu Muhammad hingga engkau redha, engkau senang, engkau suka dan tidak sedih lagi. Jadi wa kalimat umat Allah salah satu garansi yang dibawa Jibril dari Allah adalah tidak satupun umat lain akan masuk ke dalam surga sebelum umatmu semuanya selesai masuk surga Muhammad. Selamat kepada Rasulullah. Allah. menerima rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alasan apa kita tidak menjadi Rasul? Anda tahu sholat dari mana? Maka kalau jujur untungnya dulu-dulu jawabannya dari Rasul. Anda tahu berbakti pada orang tua pahala yang besar dari mana? Kalau diurut-urut maka ujungnya dari Rasul. Anda tahu bahwa zina itu haram dari mana? Kalau kita pelajari urut-urut Pasti terus, Semua kebaikan Dalam agama ini Yang disampaikan Allah Pasti terus. Apa sih kita terima rahmati Allah Alasan kita tidak menjadi Rasulullah Dan hadirin sekalian rahmati Allah Maksudku Kalau ada di tengah-tengah kita Anda akan rela nyopot apa aja anda akan rela melupakan keluarga Anda, Anda akan rela melupakan negara Anda. Seperti para sahabat rela meninggalkan Mekah demi cinta pada Rasul. Saking cintanya sama Rasul, Umar pernah ngomong gini. Ketemu sama Rasul, Umar kira Umar berdiri, dia utarakan cintanya. Umar ngomong gini, ya Rasulullah, demi Allah, aku mencintaimu lebih hebat daripada cintaku kepada istriku, kepada anakku, kepada hartaku, tapi kalau urusan diriku aku tetap mencintai diriku sendiri. Maka kata Rasulullah, la yawma. Nah, nggak begitu. Hatta akuna ahabu min nafsika. Jadikan cintamu padaku lebih kau cintai daripada cinta dirimu sendiri. Renung. Umar sadar. Maka kemudian dia ralat kalimat Ya Rasul, demi Allah, aku mencintaimu lebih mencintai lebih daripada cintaku kepada istriku, kepada anakku, kepada hartaku, bahkan aku lebih mencintaimu daripada cinta terhadap diri sendiri. Maka Rasulullah mengatakan, Al-an ya Umar. Ya, betul. Sekarang kau sudah betul. Ada kalimat kalimat Nabi Allah. Para sahabat habis begitu melihat Umar dialog sama Rasulullah, nanya, kenapa engkau berubah pikiran dengan begitu cepat Umar? Umar mengatakan, eh, dulunya aku hampir masuk neraka, kalau bukan karena Rasulullah, pasti aku sudah seraka. Maka ketika aku pikirkan, iya, aku mencintai beliau, bahkan lebih hebat daripada cinta kepada diri sendiri. Kalimat mati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yuk Rasul sampaikan dakwah itu. Rasul itu kaya, dulunya kaya rela habiskan hartanya di jalan Allah karena cinta dakwah ini harus terus mengalir dakwah ini terus harus sampai Rasul itu miskin cuma tiga tahun jadi kayanya 60 tahun jadi kalau antum mau mengikuti sunnah Rasulullah miskin jangan lama-lama jadi miskin tiga tahun aja maka kayanya itu 60 tahun Jangan ya, gimana gambaran kayanya umur 12 tahun Rasulullah jadi entrepreneur pedagang Dagangnya nah skala lokal nih, skalanya bukan skala nasional, bukan. Sudah multinasional, pergi ke Syam, pergi ke Yaman, pergi ke Damaskus, pergi kemana-mana. Bayangin, umur segitu. Umur 6 tahun sudah jadi gembala. Jadi manajemen kecil itu umur 6 tahun. Makanya antum kalau belajar manajemen umur 20 tahun lambat bener udah. Jadi ngelola itu gembala puluhan ratusan kambing, onta, nggak ada masalah. Orang tahu. Ini hotel lima rahmati ya Allah subhanahu wa ta'ala Saya kasih tahu di gambar kekayaan Rasul Rasul, Minang, Khadijah Umur 25 tahun, ada tahu Maret berapa? Maret berapa Delapan 80 onta aku baca Siaran Nabawi yang Borobudur Kemarin kalau bikin korban nggak? Ada korban nggak? Korban kalau di sini berapa? Sapi berapa harganya? 10 juta. Oke. Okay. Onta itu jauh lebih mahal daripada sapi. Saya kasih tahu ya. Dan kalau sebutlah sama harga onta dengan harga sapi, katakan 10 juta, maka Rasulullah minang Khadijah 80 onta kira-kira perlu juta? berapa? Ya? 800 juta. Eh, miliuner mana? Waktu nikah mahar nilai 800 juta. Anaknya Ical Patwejan kawin sama artis nggak gitu nih? Jadi lihat ini gambaran makanya tuh kaya ada cewek mana juga pasti takluk udah laki-laki. Jadi berterima kepada ya Allah gambaran itu tapi buat jihad di jalan Allah Ria rela tuh semuanya habisin Habisin Dan hadirin segala rahmati ya Allah Subhanahu wa taala untuk baca surah 9 surah 11. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna jannah Allah beli dari orang-orang yang beriman Lihat ini udah bahasa dagang Allah beli dari orang-orang yang beriman apa yang Allah beli dari kita diri mereka harta mereka Allah beli dengan apa Allah beli dengan sorga mau gak kira-kira jual mau gak? jadi harta kita kita jual nih sama Allah kita beli sorga mau gak kira-kira ya siap-siap tentang HP kentangan liwang gelang kita jualin dah jalan Allah Yuqatiluna fi kayak fayaqtuluna wa kalau Mereka jihad di jalan Allah. Kadang mereka menang, kadang mereka terbunuh. Wah dan alih. Ini janji Allah. Allah sebutkan di Taurat, di Injil, di Al-Qur'an dan Allah Subhanahu wa taala kasih tahu kepada kita, man awfa bi ahdi min Allah." Eh, siapa yang lebih menepati janji dibandingkan Allah? Dan Allah Inna Allah la yukhliful mi'ad, enggak enggak pernah Allah mungkir dari janji. Dan ikhwat lima, mati Allah Subhanahu wa taala ini dilakukan oleh Rasulullah. Dan ikhwat lima, kita nih dai-dai semua. Menurut Rasulullah, kalau tidak ada yang bersih, maka pasti semua manusia seperti binatang. Ustaz Berdaus sahabat saya berdakwah beliau menetap di Lampung saat kami lagi dakwah di Bengkulu mau balik ke Jakarta beliau cerita saya dari Bangladesh Ustaz di sana memang dengerin penjelasan seorang pria namanya Nizam sebut dengan Nizam Nizam cerita wah tahun 2001 tanggal 11 September dia ada di New York Al New York pakai Jakarta kalau di sini mayoritas muslim sama mayoritas kafir semua orang di New York ngomongin dunia seperti di Jakarta ngomongin dunia Anidom mengerti bahwa ada yang lebih kita cintai yang harus lebih cintai pemilik dunia ini akan ada hidup yang lebih panjang daripada dunia ini hidup akhirat jadi dia jualan jualan akhirat sementara juta orang di New York jualan dunia, marketing dunia, dia jualan akhirat. Dia mau kelompok. Jadi Dia satu-satu orang tuh, orang lengos segala macam, nggak mau dengar segala macam, Oleh tampangnya dia begitu. Belum belum ada label teror saat itu. Belum kejadian 11 September. Pakaian pakai gamis panjang, pakai jenggot, pakai udah model New York jalan. Baik, dengar, mati Allah, ah kebetulan ada sekelompok orang mau dengerin ngomong lah dengan santun dengan senyum meskipun kadang-kadang jadi cemooh maka Nizam ngomong gini menurut anda apa sih hebat di negara kamu apakah Pentagon apakah gedung WBC atau pun juga tapi tahulah kalau menurut anda hebat kalau Allah pengen bikin hancur hancur bisa oh anda tahu beberapa tempat dia ngomong gitu terus gak tahu diulang-ulang dia Eh, subhanallah. Siangnya kejadian. Itu gedung-gedung yang disebut semenizon hancur betulan. Dan nanti yang terima rahmati ya Allah, wah itu kan panik luar biasa. Dan tiba-tiba beberapa penduduk lapor sama polisi. Tadi itu ada orang-orang aneh. Mereka ngomong katanya gedung Pentagon, gedung WWDC bakal hancur. Kayaknya mereka dihancurin. Dan nanti yang terima rahmati ya Allah. Maka kemudian dicari, nggak susah, ketangkep tuh Teman-teman-temannya diinterogasi, Berapa jam? Enggak cuma beberapa jam, belasan jam dari pagi sampai malam diinterogasi. Tapi setiap kali diperiksa, polisi nggak nemukan sedikit pun bukti bahwa ini teroris nggak ada. Wow, diperiksa bajunya, diperiksa tasnya, diperiksa segala-galanya. Udah capek interogasi, udah capek kira-kira harus nemuin clue apa nggak kenapa? Tiba-tiba polisi itu officer pada ngeliat di saku bajunya, di gamis saku di sini Nizam ada kayu kecil maka kemudian nanya itu officer itu itu apa? Kata officer. Oh, diangkat sama Rizal. Ini kaya, Tapi we call it toothbrush for you. Jadi kalau bagi kalian ini sih kayak sikat gigi. Bingung tuh, kalau dari orang mau Allah sikat gigi. Coba sih saya lihat. Dipahami sama officer. Begini sikat gigi. Gue dites lah. Nggak main-main, dites lah. Jangan-jangan ngerakit bom dari sini kali itu mereka. Begitu tes lab rupanya ya kayu biasa, kayu siwa. Subhanallah hotel lima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian setelah tes lab, itu bisa datang lagi. Mereka ngomong ini sudah, sudah. Angin ngomong di depan Yusuf. Udah, kita lepasin dia. Enggak ada sedikit pun tanda-tanda teroris. Dia orang miskin, boro-boro bikin bom. Orang sikat gigi aja nggak mampu beli Nanti aku yang lain ngikut sunnah Rasulullah itu Masya Allah, syafaatnya gede betul Gak usah nunggu di akhirat Di dunia dan dalam syafaat Dalam siapa Rasul Kalau antum ngikut sunnah Rasul Jadi lihat nih apa yang ingin saya sampaikan satu bahwa Nizam rela tuh pergi sampai ke New York dia dakwah oh, kemana-mana ada sponsor? enggak ada yang biaya? enggak dengan dirinya dengan hartanya dan dia di Indonesia sampai belasan jam tapi subhanallah yang nyelamatin lagi lagi itu syafaat Rasulullah Dan anda tahu kalimat perkara sederhana Tidak ada satu sunnah Rasul pun Kecuali pasti akan memberikan manfaat besar buat anda Bahkan siwa Rasul ngomong Laula ala umati la bakum bisiwa illa kulli wudu kalau nggak bakal ngerepotin buat umatku, pasti aku akan perintahkan umatku untuk senantiasa bersiwak saat wudhu. Sholat berjamaah pahalanya berapa dibanding sholat sendiri? 27 Sholat dengan siwak dibandingkan sholat tanpa siwak 70 kali lipat Jadi untuk terimak mati Allah subhanahu wa ta'ala Ah semua sunnah Rasulullah luar biasa Dan ini, ini kita dakwahi, dakwahi anda tahu yang terimak mati Allah Subhanahu wa taala, ucapan kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad Rasulullah, Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan ketika kita ngomong bahwa syahad Muhammad itu kita mengatakan seolah-olah tidak ada gaya hidup yang lebih hebat di muka bumi ini kecuali gaya hidupnya Muhammad. Maksudnya gimana Ustaz? Oh, kata iman ya Allah. Antum kalau ketemu simbol-simbol pasti antum akan pergi asosiasi pemikiran antum. Kalau antum tahu apa namanya sarung tangan yang dipakai Michael Jackson dalam Billy Jean setahu yang kristal ditongolin sarung tangan aja orang-orang yang tahu oh, Michael Jackson kalau antum melihat orang saling gendong maka tiba-tiba asosiasi kita adalah Mbah Suri uh, <laughs> itu asosiasi yang, yang kita, kita bikin wa terima mungkin Allah subhanahu wa ta'ala dan ini sunnah Rasulullah terlalu banyak Terlalu banyak yang bisa kita amalkan Dan tidak ada yang terima rahmati Allah Satu tokoh pun di dunia Yang lebih terdokumentasi dibanding Rasul Kali sejak dia melek sampai dia tidur lagi Dalam urusan ada di masjid Bahkan di atas ranjang Kita tahu apa yang dilakukan Rasul Saking hebat Hingga tidak ada privasi Saking dahsyatnya Pentingnya gaya hidup Muhammad harus disampaikan kepada umatnya Para sahabat nanya, gimana cara mandi besarnya Rasulullah bersama engkau, Aiza? Eh, gitu. Eh, Kayak kalau putri, kira-kira kalau ditanya sama orang asing, gimana tuh mandi di kamar mandi bareng suami, mau cerita pun kira-kira? Nah, terima kasih Allah Subhanahu Wa Taala Aisyah dengan bangga menceritakan, aku mandi bersama Rasulullah SAW dengan satu ember dengan membersihkan kemaluan kami terlebih dahulu kemudian kami mandi bayang-bayang manusia yang paling terkomitasi. hingga indah sekali itu sunnah Rasulullah diikuti sama kita semua sunnah makan kita ikuti seorang anak dirinya Rasulullah SAW makan bareng Rasulullah wayadita tisu alal tasah tanganku mencelok mencelok ke nampak maka Rasulullah SAW tersenyum Rasul cinta pada Allah meskipun sama anak kecil Rasul ngomong ini Ya ulam, sambillah Ananda baca bismillah kalau makan Ini insting untuk senantiasa nyebarin dakwah kepada siapa pun juga meskipun anak kecil wakul milik makan dengan tangan kanan nah wakul mimma yalik dan makan dari yang terdekat tangan nggak boleh kemana-mana dalam pengajaran dalam makan begitu aja tiga sunnah diajarin sama Rasulullah. Sunnah makan. Satu apa tadi gitu. itu? Baca Yang kedua, tangan kanan. Yang ketiga, oke. Sekarang saya mau tanya pada antum, antum tahu nggak sunnahnya makan Rasulullah? Pertahu? tahu? nggak? Oke, sekarang kita tes semuanya ya. Satu-satu nih semuanya. Dengerin nih, saya pancing dulu. Tadi tiga. Satu baca Bismillah. Yang kedua, pakai tangan kanan. Yang ketiga, yang ketiga, makan dari berkat Saya kasih sampai tujuh, ntar antum terusin. Yang keempat, tutup dengan hamdallah. Yang kelima, makan dengan jari, tiga jari jempol, terus lonjo terus nih. Kalau secara ilmu ilmu fisika ini udah ketahuan banyak dari, dari tangan kita ini keluar zat enzim yang akan membantu pencernaan mudah untuk cerna makanan hingga lambung akan lebih suka dibandingin antum pakai sendok. Udah berapa dari itu? Lima. Makan duduk yang kena. Nggak ada cerita Rasulullah seumur hidup tidak pernah makan minum sambil berdiri nggak pernah. Minum cuma sekali Rasulullah berdiri saat haji desak-desakan Rasul minum air zam-zam. Jadi cuma sekali. Jadi duduk udah berapa tuh? Enam. Yang ketujuh, ihwatal rahmati Allah subhanahu wa ta'ala habis maka dari dijilati Dijilati Karena kata Rasulullah Engkau tidak tahu dari makanan yang mana Allah kasih keberkahan Boleh jadi di belakang Tujuh Ayo Satu ke delapan Apa kira-kira sunnah makan Eh, lain gak nggak usah tegang, mikir aja mikir ntar bakal satu giliran ya. ya. Makan dengan nampak perbanyak tangan. Ya delapan perbanyak tangan. Jadi kasur y ID barokah. Banyak tangan makin berkah. Dalam hadis selain makanan dua orang cukup untuk tiga orang, makanan tiga orang cukup untuk empat orang. Jadi semakin banyak berbagi makin banyak. Ya, antum tambahin lagi. Pas, kalau pas antum sebutin lima yang saya sudah sebutin makanan makanan awalin bismillah tiga jari tiga dekat yang di dekat terus Alhamdulillah ya antum Pak antum mau nambah mau ngulang tujuh kalau mau Hah? ya. Bismillah makanan yang jadi ambil berkesat dengan alhamdulillah ditutup terus dijilatin oke enam benar pas oke okay. antum tambahin tidak tiup makanan panas atau minuman Bisa Iza dukung, falaytanafas fil inna Kalau kalian minum maka jangan anda bernafas Nafasnya nggak boleh lagi tiup Walaupun sekarang sudah terbukti bahwa air itu senyawa kimianya apa ya? H2O Kemudian nafas kita CO2 Kalau ketemu jadi berapa tuh? H2H H2CO3 jangan jadi ditujukan dan berbahaya bagi lambung Anda dan berbahaya bagi jantung Anda. Jadi tidak boleh ditiup. Kegelapan. Jadi makanan, minuman jangan ditiup yang panas. Untuk nambah. Makan lambung. Oh menekan lambung, ya. Kaki kanannya diangkat untuk menekan lambung. Makan, coba perhatikan, perhatikan. Nah, praktekin semua praktekin. Ini gayanya warteg nih. Kenapa? Karena tekan lambung itu supaya kita tahu posisinya, jangan sampai terlalu kenyang. Terus berapa? Sembilan nih. Ya? Iya, Yuk, ayam tuh. Ya berhenti makan sebelum kenyang. Makan saat lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Hadisnya nahnu qaumun la nakulu hatta naju wa idza la nashba. Kami adalah kaum yang tidak pernah makan kecuali lapar dan kalaupun makan kami tidak akan sampai ini. Dan ini terbukti puluhan tahun setelah Rasulullah meninggal di Madinah ada seorang tabib dari Mesir buka praktek orang dokter nih dia buka praktek alhamdulillah sepi itu prakteknya oh karena nggak ada kerjaan orang-orang sehat semua akhirnya dia bikin riset risetnya apa penyebab ahli Madinah penduduk Madinah sehat-sehat oh sebabnya mereka praktek itu kami adalah kaum yang tidak akan memakan kecuali lapar, kalaupun kami makan, maka tidak sampai kenyang. Untuk makan yang jatuh diambil lagi itu dan itu perintah Rasulullah SAW kepada Hasan dari makan kalau tidak maka akan dimakan oleh setan jadi jangan jangan sambil begini saya eh, ambil belum tiga menit nggak usah ambil ambil anda makan kecuali makanan yang basah ya kalau basah dia akan kotor dan masih bisa bersihkan bersihkan tapi kalau misalnya tidak mungkin dibersihkan ya sudah biarkan ya untuk yang pakai jaket jeans yang ulang 10 kalau nggak nambah hmm. Hmm. jam dengan panas juga dari ini 8 Oke, okay. sekarang perempuan saya mau dengar yang perempuan mikir ada nggak sih mikir di sana? Kasih mik. Lu pada nggak ada suara semua nggak sini. Coba satu saya mau dengar satu aja bisa sepuluh kita terusin sunnah rasul yang lain sepuluh sunnah Rasulullah sepuluh sunnah makan menurut Rasulullah baca Bismillah ada yang dekat hmm, dengan tiga jari tiga. maka dengan duduk hmm, atau minum uh, kemudian maka dengan tangan kanan lima menjilati jari enam uh, tidak boleh tidak boleh ditiup atau tidak bernafas tidak menghabiskan makanan menyisakan makanan iya tidak menyisakan makanan ya Oke, apa? dan tidak makan sebelum lapar selesai sebelum kenyang sembilan ada satu lagi minta tolong kanan kiri juga minta tolong enggak uh, setelah selesai makan baca dengan hamdalah oke okay. kila itu sunnah makan yang kelima Sunnah makannya Rasulullah Dan antum coba Dalam semua kehidupan antum amalkan sunnah Rasulullah Luar biasa Jadi nanti sunnah Rasulullah Di pasar Kan pada segi ke mall itu Yang ke pasar Apa sunnah Rasulullah Sunnah Rasulullah di kamar mandi Sunnah Rasulullah SAW saat meeting Sunnah Rasulullah SAW dalam mengangkat pimpinan jadi kalau anda biasakan sunnah-sunnah Rasulullah maka pasti anda berjaya. Anda insya Allah nggak salah. Tarot kufikum amroin lan tadi lupa dia pada aku tinggalkan untuk kalian umatku dua pusaka dua hal kalau kalian pegang itu kalian tidak bakal sesat maksudnya kalian pasti sukses kalau pegang itu dua itu apa pusaka Rasulullah kitabullah sunnah itulah kitab Allah dan sunnah sunnah Ya, apakah sesat? Muhammad lima rahmati Allah Subhanahu wa taala bukan atribut yang membuat musuh-musuh kita ini benci sama kita. Tapi kalau jenggot, gamis, udang-udang begitu, itu mah bukan sunnah Rasul. Abu Jahal, Abu Lahab juga pakai jenggot. Hah? Mereka pakai gamis, enggak, bukan begitu. Yang membedakan adalah ahlak, akhlaknya. ahlaknya Rasulullah. Antum baca surah Al-Qalam. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين dan kami tidak putus engkau Muhammad kecuali jadi rahmat bagi semesta alam. Nabi wa talima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Udah akhlaknya Rasulullah demikian mulia Maka Allah cerita tuh tentang seorang pria yang luar biasa tuh Wala tuti kulla halafin mahin hamazin masya'in binami manna'in khair lil mu'tadin atim وطلب بعد ذلك جنين أن كان ذا مال وبنين إذا تطلع عليه آياتنا قال أساطير الأولين Anda baca itu Jadi udah ahlaknya Rasulullah luar biasa dahsyatnya Tapi ada orang yang jahatnya sama Rasulullah Jadi hotel imam Ahmad ya Allah Subhanahu wa Ta'ala rupanya mereka benci sama kita karena kita memegang pusaka yang luar biasa dahsyat itu ahlak Rasul. Seperti Rasulullah disakitin karena ahlaknya indah, maka kalau anda punya ahlak indah pun juga pasti orang akan iri. Nah, manusia lain tidak akan pernah iri menerima kecuali kalau anda jauh lebih hebat daripada mereka. Maka kehebatan kita itu adalah lakukan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, perbanyak apa yang Rasulullah ajarkan dalam sunnahnya. Maka itu kehebatan. Maka dakwah ini harus terus disampaikan. Enggak pernah merasa jemu nggak pernah ngerasa capek dan terus kerjakan mudah-mudahan antum semuanya dapat berkah jadi sudahlah maulid itu bukan peringatan tapi maulid itu adalah amalia amalia ganti pola hidup kita seperti pola hidup Rasul Rasul senantiasa senyum Rasul senantiasa nolong ganti pola hidup kita kayak gitu Rasul murah tangan ganti kayak gitu Ibnu Abbas ngomong Karena Rasulullah SAW ajwadun nas Rasul itu adalah orang yang paling pemurah yang pernah terkenal Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan hina yakau Jibril Dan Rasulullah SAW itu kalau lagi Ramadan luar biasa Lebih dahsyat lagi dermanya Wakana kana ajwal mursalah Rasulullah kalau di bulan Ramadan itu kemurahannya dia nolong orang lebih cepat daripada angin bertiup. Pokoknya ada orang mukanya naku datang Rasulullah, ha, ah, lu mau minta sedekah ini, kok sedekahin begitu. Belum ngomong dari kasih. Kayak orang kayak Pak Haji dekat rumah saya tuh. Setiap ada orang yang lewat depan rumahnya dia kasih cukup banyak. Saking pemurah. Ya, gimana dikasih lewat doang dikasih. Wah bener nih semuanya. Jadi model imam Allah Subhanahu Wa Taala susah ini. Rupanya tuh pada nggak cerdas semuanya. Berkecapean kerja kali. Jadi model imam Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada jalan hidup yang paling hebat bagi kita kecuali jalan hidupnya Muhammad. Nah, itu syahadat kita. Silakan kalau antum mau nanya, saya kasih sekarang. warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz yang saya tanyakan bagaimana cara uh, cintanya Rasulullah kepada para istri-istrinya sedangkan istrinya itu lebih dari satu gitu. Bisa. Ini kalau saya jawab takut Allah murka. Iya, yeah يا ya amanu lima آمنوا لما la taf'alun لا makan Keburu makan ma la taf'alun Wahai orang beriman Kenapa kamu ngomong Apa yang kalian gak kerjakan Besar kemurkaan Allah Kalau kalian ngomong Tapi gak ngerjain Jadi gini, gini saya, saya beritahu kepada Antum nggak usah Antum ngomongin poligami Karena membahas poligami itu bid'ah Ngamalin sunnah Jadi nggak usah dibahas itu mah. Amalin aja, amalin itu sunnah. Tapi kalau dibahas itu kita. Anda ah, pernah dengar nggak dalam sebuah hadis Rasulullah membahas poligami sahabat yang cerita itu? Jadi nggak pernah dibahas. Itu. Jadi membahas poligami apa? Ya. Ngamalinnya? Udah, antum ngamalin Setuju nggak kira-kira di belakang? Dan biasanya orang yang poligami kan itu karena hartanya cukup biasanya. Hmm, nggak ada tuh orang miskin poligami mau digantung dia istri. Tapi Rasulullah SAW dalam ketiadaan Rasulullah masih sembilan istri itu. Rasul istri 12 yang bertahan hidup bersama Rasulullah sembilan. dan yang kelima, Rasulullah Allah saya mau kasih tahu ini indahnya Rasulullah mentarbiyah tidak cuma sekedar cinta tapi Rasulullah tarbiyah tarbiyah keimanannya dahsyat Dan bisa mengukur Madinah pagi itu uh, mencegah karena seluruh penduduk Madinah ya istri istrinya Rasulullah datang ke rumahnya Aisyah Anda tahu rumahnya Aisyah berapa luasnya? tiga kali dua jadi salah satu sunnahnya Rasulullah juga udah masuk rumah gede-gede rumah kecil aja tiga kali dua gitu ya itu alhamdulillah posisinya enak tuh uh, dekat kemana-mana strategis ke sumur dekat, ke dapur dekat, ke ya, pintu dekat, kemana-mana dekat. Delapan istrinya Rasulullah datang ke rumahnya Aisyah. Di rumah sempit. Anehnya lagi, saya satu masuk, setiap masuk pintu itu ditutup. Kebayang? Rumah tiga kali dua, ada sepuluh orang di dalamnya. Itu lebih dasarnya lagi, orang setiap kali memperhatikan istri Rasulullah masuk, aneh semuanya nggak ada yang ngomong dia. Tapi pada pasang kuping orang Madinah dan saking mencekamnya mereka pada duduk di depan rumah Rasulullah melihat kejadian ini Abu Bakar dan Umar datang makanya tahu pada duduk nanya Abu Bakar Umar ngapain nggak tahu tuh kayaknya rumah tangga Rasulullah perharan Maka yang terima, Abu Allah Meski sahabat Abu Bakar dan Umar tapi posisinya Abu Bakar Umar gak cuma sekedar sahabat. Beliau berdua itu mertuanya Rasul, betul? Aisyah itu putrinya Abu Bakar, Hafsah putrinya Umar. Maka mereka juga ahli baik, mereka keluarga dekat, maka mereka dua nampak itu. Assalamualaikum, kita mereka Maka Rasulullah sini masuk. Anda tahu begitu masuk kaget Abu Bakar dan Umar, Rasul duduk di tengah, Istrinya yang sembilan milih Tapi Rasul dan para istrinya semuanya lagi pada nunduk Enggak, enggak, enggak. Saking kondisi mencekam gitu Maka kemudian apa si Umar si Umar ini kurang ajar banget Umar ngomong begini Allah dia berkelakar ya Rasulullah Lau anna binta Kharija sa'alatina faqatan Kalau saja binta Kharija maksudnya Istriku ya Rasul dia minta nafkah yang aku nggak mampu, pasti aku akan cekek ya kan. <laughs> Maka Umar ngomong gitu Rasulullah ngangkat kepala, Rasul senyum, iya Umar, ini semuanya lagi pada minta nafkah, saya kagak mampu. Anda itu nggak terima dia Allah. Umar dan Abu Bakar udah ngerti betul perjuangan Rasul dari kaya sampai hidup melarat begini. Dan subhanallah, mereka amat malu, rupanya anak mereka minta nafkah yang Rasul kagak mampu. Abu Bakar pergi ke Aisyah, Umar pergi ke Hafsah, dua-duanya nyekek leher anaknya. Kurang ngajar, bikin malu ayah gitu. Maka begitu mereka marah berdua, dari marah rahmati Allah, maka Rasulullah. Nah, rupanya Rasulullah udah ngaturin talak satu buat mereka semua. Rasulullah pergi, Rasul menyendiri selama 29 hari. Jadi Rasulullah pernah mentalak istri-istrinya, semuanya selama satu bulan Rasulullah udah pada tahu belum nih Rasul pernah hental istri jangan diamalin sunnah ini jangan diamalin jadi gara-gara cuma satu istri mereka istrinya Rasulullah mereka semua nuntut Rasulullah untuk ngasih nafkah pada Rasulullah. terus ini jangan tidak Rasul mati ada gitu Rasul mati Rasul menghadap Allah dan masa-masa indah itu dikenang lagi Abu Bakar nggak tega ngeliatin putrinya nih bentar-bentar ngayal, bentar-bentar ngigo, bentar-bentar ngeracau, saking cintanya. Kebayang sih anda seorang manusia yang amat sempurna tiba-tiba menghilang. Wih itu mau nangisnya selesai-selesai. Maka Abu Bakar kirim eh, cucunya namanya Hula untuk menemani si Aisyah di rumahnya kan kalau seorang perempuan kematian suami itu apa aja kalau dia melihat yang kira-kira punya barang suaminya pasti tuh langsung nangis ngeliatin hiasan dinding wah ingat dulu belinya sama suami nangis lagi ngeliatin lemari suaminya geser lemari ingat dia nangis lagi gitu <laughs> iya janda begitu kalau duda mah kagak ternyata Makanya cinta sejati itu punya perempuan ya Maka daripada nangis terus dikirimlah kula untuk menemani supaya nggak iseng, supaya nggak sebentar-bentar nangis. Maka kemudian ngobrol kula sama bibinya Aisyah di beranda rumah saya itu. Maka pula nanya, bibi, apa kejadian yang paling indah yang pernah kalian jalani bersama Rasulullah? Angkatan kosong, ke langit. Dia begini aja Aisyah. Aisyah ngomong begini. Kunna na'udhu hilal, summal hilal, summal hilal, salah satu hilal fi syahraini mutatariyai Kami, para istri Rasulullah pernah hitung bulan sapi, bulan sapi, bulan sapi, tiga bulan sapi dalam dua bulan berturut-turut. Walam tuqad fi abiyati fi buyuti azwajin nabi annar selama dua bulan berturut-turut tungku di dapur kami nggak pernah nyala api dua bulan ya keluarga Rasulullah nggak pernah masak apalagi makan nggak cuma di rumahnya Aisyah semuanya istri Nabi Umat oh, ini cukup. Lalu gimana cara kalian bisa bertahan hidup kalau anda nggak masak selama dua bulan? wadah dua buah benda hitam kata lima rahmati Allah apa itu tanya hula kepada bibinya atamar wal muya yang pertama adalah formal kalau orang ngasih yang kedua adalah air yang tidak jernih lima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala rupanya ini rumah tangga yang luar biasa atas nah Aisyah ketika ditanya apa bagian yang paling indah dalam hidup itu apa saat bersama Rasulullah dia nggak nyebut saat Rasulullah kasih baju enggak. Saat Rasulullah kasih gelang enggak. Saat Rasulullah kasih kalung enggak. Yang diingat yang paling indah Maisa adalah saat kami bokeh nggak punya duit. Itu indahnya luar biasa. Tarbiyah Rasulullah. Coba ke perempuan sekarang dua bulan kagak dikasih nafkah. Kira-kira gimana tuh? dan gue pulang aja udah orang tua tapi saya ingin sampaikan kepada antum semua yang terilah kepada Allah bahwa itu dia padahal kalau Rasul ngomong saya belum makan dari pagi kira-kira para sahabat ngasih antum kira-kira kalau Rasul ngomong gitu antum ngasih nggak? Oh, eh, jangankan makanan paginya Rasul ini sebulan saya kasih tapi dia tunjungan kita enggak dia yang mengejarkan tangan kanan, tangan di atas jauh lebih utama daripada tangan di bawah. Dia yang memulai bahwa meski kami lapar, meski kami tidak punya apa-apa, tapi kami senantiasa mengajarkan kebaikan. Tidak punya duit, Imam taliman, datang tamu, Rasul ngajarin ikram tuyu, memuliakan tamu, maka kemudian Rasulullah SAW pulang ke rumahnya. Satu-satu istrinya ditanyain punya makanan apa. Alhamdulillah sembilan sembilan punya kalau saya mah kapan-kapan lagi yang ke rumah gitu karena kebetulan nggak punya duit anda tahu maka Rasulullah tanya sahabat satu-satu menipu dari ya Rasulullah siapa yang mengejar tamu Rasul Tolha ayo Rasul ih saking punya duit si Tolha Tolha pulang ke rumahnya nanya ada makanan nggak ada tapi buat anak-anak nih anda tahu kan kisahnya kan nggak punya duit aja segitunya ngejamu tamu udah habis ya, segitu aja ya. terpanjang benar yang habis habis ada yang mau nanya lagi ya silakan Waalaikumsalam uh, yang yang saya tanyakan Ustaz yang ini kan membahas cintanya Nabi terhadap dakwah uh, yang saya tanyakan kalau misalkan kita mau itu kita mulainya dari mulainya gimana gitu ya saya uh, eh, saya punya keinginan karena masih ada beberapa keluarga saya yang masih kafir gitu. jadi saya pengen mengajak mereka masuk Islam uh, terus yang kedua kalau boleh tahu tadi yang uh, Nabi pernah mentalak istrinya itu hadisnya hadis apa ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara dakwah kita kepada keluarga yang masih non Caranya mulai dakwahin. Nggak ada cara lain. Kalau kita masih enggan, sungkan, malas, maka kita nggak bakal bisa itu mereka. Rasulullah SAW mulai dakwah jahar itu mulai dari keluarganya. Saat turun ayat wa andir asyaratka al -akhrabi. Ingatkan keluargamu yang dekat-dekat dulu diperingatkan Terus mulai Rasulullah bergerilya dekati keluarga-keluarganya maka ketika Rasulullah dari Anda akan baca dalam surah Nabawi yang Mubarakuri itu Rasul dekati seluruh paman-pamannya maka kemudian Rasul mendekatin Abu Talib boleh nggak aku kumpuli orang-orang seluruhnya tidak cuma kabilah kita seluruh kabilah yang ada di Mekah maka kemudian ngomonglah Abu Talib, aku yang jamin Muhammad maka mulai Rasulullah secara jahat terang-terangan di bukit sofa Rasul berdiri manggil semua wahai bani fulan wahai bani fulan wahai bani fulan selamatkan dirimu dari neraka jadi dakwahnya begitu tahu apa yang dapat Rasulullah yang Rasul dapat saat itu Abu Lahab teriak paman yang teriak lihat jamatana wailun laka ya Muhammad hanya dengerin omongan kosong kayak begini Muhammad kau ngumpulin kami celakan kau jadi kalau dapat kecaman ya biasa itu gerakan Rasul berdasarkan Rasulullah tapi ingat itu ingat itu terus tidak akan pernah ada bosan uh, zaman sekarang ini sudah terlalu biasa bahkan keluarga membiarkan keluarga keluarganya masuk neraka biasa ayah niatin anaknya buka aurat biasa Ibu membiarkan anak perempuannya jalan sampai tengah malam biasa sekarang. Banyak orang tua membiarkan anaknya atau keponakannya nggak sholat biasa. Kolegannya, Bu, Pak, nggak nyuruh anaknya sholat. Ustaz capek Ustaz. Udah berkali-kali kita omongin, malah dia yang marah gitu. Suka begitu nggak ngerti di masyarakat. Bapak Imam Nabi Allah, saya ngajak Anda membayangkan, bayangin, bayangin kalau tengah malam kita lagi tidur di rumah kita di kamar kita <clears throat> tiba-tiba yang hotel lima rahmati Allah jam 2 malam anda terbangun gara-gara ada asap pekat masuk dan celakanya ketika anda bangun karena terbatu-batu dengan asap pekat itu anda nyalin lampu lampu nggak nyala rupanya listrik sudah terputus begitu melihat asap pekat masuk tiba-tiba kita ngerasa jangan-jangan rumah kita terbakar saya mau nanya kalau udah lihat asap tebal kayak begitu ada di kamar anda anda tidur lagi apa Anda mau cari sumber api? kira hmm? Kira-kira yang dilakukan apa kira-kira? Tidur lagi? Nggak mungkin kan? Anda bakal bangun pasti dengan semampunya mungkin kita cari HP dengan cahaya HP itu kita lihat tuh bagian rumah mana yang kebakar dan alhamdulillah setelah kita periksa alhamdulillah bukan rumah kita yang kebakar tapi menurut hati kita mungkin tetangga kita sebelah yang kebakar kalau Anda menduga rumah tetangga yang kebakar, kira-kira Anda mau tidur lagi apa Anda mau lihat tuh yang kebakaran Hah? Lihat dong. Anda lihat, begitu Anda buka pintu, ah rupanya cuma jarak dua rumah dari Anda nih. Tetangga Anda rumahnya lagi dilalap api yang amat besar. Hebat Begitu Anda melihat api luar biasa lagi melahap rumah tetangga Anda, Anda belum dengar mereka minta tolong boleh jadi mereka masih tidur atau boleh jadi mereka mati. Begitu dilihat api begitu besar, kira-kira Anda mau balik lagi tidur atau Anda mau ambil air buat mati itu api? Apa jawabannya? Nggak usah pakai disuruh. Insting kita pasti kita bakal nolong tetangga kita. Minimal pakai air, minimal pakai karung basah. Matalima rahmati Allah. Saya ingin kasih tahu kepada Anda. Kalau dalam kondisi itu, Antum sedemikian risau melihat tetangga antum yang lagi rumahnya dilahap api dunia. Kira-kira gimana coba? Kalau yang terjadi itu adalah anak keturunan kita, cucu kita, saudara kita, orang tua kita yang bakal Allah lahap dengan api neraka yang 70 kali lipat panas. Apa antum akan mengatakan capek usah, capek? Nggak boleh. boleh itu nggak boleh. Terus, terus. Ingat itu, ya, ingat itu. Ya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dilakukan Rasulullah Allah mahdi kaumi fa innahum la ya'lamun. Udah terluka, udah disakiti Rasul mengatakan ya Allah beri hidayah mereka. Mereka cuma hanya nggak sadar, mereka cuma hanya nggak ngerti. Jadi Rasul meminta hidayah terus. Kalau tentang talak Nabi itu bukan hadis, kalau hadisnya banyak, tapi Anda akan lihat sumbernya dalam surat tolak Surat 65 Ya ayuhan nabi Iza tolak Iza tolak tumun nisa Total likuhunna li'iddatina wa asul iddah Nah ayat 1 Surat 65 ayat Anda lihat bagaimana Allah atur Cara Nabi mentalak istrinya Nah sebab nuzulnya kejadian itu Yang saya sebut tadi Ya yeah baca tafsirnya, baca asbabun nuzulnya, maka anda akan mengerti hadisnya akan banyak. Ada lagi pertanyaan? Saya tanyakan Pak Ustaz, bedakan kita kalau berdakwah dengan kafir, dengan orang kafir dan tidak tahu kita mayoritas muslim. Caranya bagaimana Pak Ustaz? Kan kalau yang apa orang Nasrani ataupun ini jelas-jelas mereka bukan Islam terus kalau yang udah Islam terus kita ajak sholat atau gimana itu gimana Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu dakwahnya dengan akhlak, yang kedua dengan akidah baru nanti ujung-ujungnya kita bicara ibadah. Karena akhlak itu yang membuat banyak orang takluk. Kalau sudah simpati, insya Allah mereka akan ikut sama kita. Nah kalau sudah masuk itu baru kita mencari akidah dulu Akidah Muhammad Muhammad ya Allah seperti Rasul diajakin Mau nggak kamu beribadah kepada Tuhan kami setahun Nanti kami akan ibadah kepada Tuhan setahun Itu hingga turun surat Al-Kafirun itu Lakum dinukum Maka kalau sudah itu kan hasil kompromi karena mereka melihat Rasulullah alat luar biasa yang sudah mulai banyak mulai itu mereka tertarik tapi rupanya mereka musik akidah tukeran yuk gitu, tukeran Tuhan dan nggak boleh malah langkah selanjutnya baru akidah nanti kalau sudah masuk baru kita bicara ibadah jangan orang baru mengucap syahadat ngasih tahu sholat ini mau waktu ntar puasa ya sebulan terus juga bayar zakat ya setiap bulan gitu oh iya, itu dia iya, iya. kalau dikasih tahu ibadahnya banyak betul nah. jadi secara bertahap gitu ya pelan-pelan cari. Harus sudah suka insya Allah nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah Rasul lagi menggembala uh, kambing-kambingnya maka ada orang Badui dibilang kepada Rasulullah engkau adalah utusan Allah iya kata Rasulullah orang Badui kampungan banget <clears throat> apa tanda tanya ya aku menyampaikan kebaikan yang Allah ajarkan kepada manusia dan melarang manusia dan melakukan kemungkaran Eh, engkau takut miskin gak? Kata orang Dwi itu, enggak. Engkau berharap kaya gak? Enggak, kata Rasulullah. Boleh gak Aku minta semua kambing-kambingmu. Kan tega bener nih orang Badui dasar kampungan. Maka kata Rasulullah, ambil, silahkan buat kamu. Oh, hebat. Jadi ayat mantan lebih rahatatul fikum imatuhibun benar-benar diaman. sama Allah sama Rasul. Kalian tidak akan mencapai kebajikan di sisi Allah kecuali kalian berikan di jalan Allah apa yang kalian cintai. Jadi kambing-kambing dikasih. Anda tuh yang terima kemudian Allah Subhanahu Wa Taala rupanya ini ahlaknya. Itu orang bodoh bawa kambing banyak betul Sampai di kampung dia ngomong Woi woi gua dapat kambing banyak Dari orang yang aneh Masa dia kagak takut miskin Itu Maka semuanya pada datang tuh orang sekampung Orang sekampung datang Maka kemudian pengen tahu dari Muhammad Apa sih yang membuat kamu itu Sampai segitunya Nggak takut miskin Rasul cerita tentang dunia ini sementara berbagi pada segala, segala macam anda tengok terima umat Allah maka closing sekampung masuk Islam maka mereka masuk Islam mereka pulang nih semuanya sudah bawa sejarah Islam maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan mereka tadinya berharap dunia begitu dunia sudah diberikan maka mereka mencari pemilik dunia indah kan? jadi ahlak itu begitu maka begitu sudah ahlak ah, orang yang simpati maka kemudian mendengarkan apa sih pesan ajaran agama kamu kalau sudah masuk akidah baru mulai dikit-dikit pada belajar gitu ya baik hotel yang mati Allah subhanahu wa ta'ala ini demikian mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa saya dan kita semua semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita semua kemampuan untuk bisa mengamalkan seluruh sunnah Rasulullah SAW dalam hidup kita